السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله dan syukur كتاب الله سبحانه وتعالى salawat dan salam kita untuk kekasih Allah kekasih kita seluruhnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan persiapkanlah Al-Qur'annya dan mari kita memulai dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan dan menyempurnakan kajian kita tentang tanda besar kiamat yang pertama yaitu dukhan seperti yang dilihat di papan tulis kita saat ini hidup di fase keempat pada fase keempat ini ciri khasnya tidak ada yang memimpin umat Islam untuk skala internasional khilafah Islamiyah telah hilang adalah fase yang terberat berbagai macam fitnah saat ini sedang kita rasakan tepat dan sesuai dengan nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada fase ini kita akan menemukan tiga tanda besar kiamat dan tanda-tanda itu telah semakin nyata Allah perlihatkan saat ini. Ad-dukhan kabul kabut asap yang teramat sangat tebal sangat panas membungkus seluruh bumi bumi ini gelap gulita tidak ada cahaya matahari yang dapat masuk saking tebalnya kabut debu yang panas bercampur dengan asap yang beracun tersebut lamanya 40 hari 40 malam kejadiannya subhanallah tepat dengan kejadian yang menimpa umatnya kaum Nabi Nuh maaf umatnya kaum Nabi Lut kaum Sodom dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah besar yang datang dari langit hujan batu tepat setelah sholat subuh sebagaimana telah kita bacakan hadisnya bahwa sesungguhnya Petaka ini akan datang setelah kamu selesai melaksanakan solat subuh pada hari Jumat. Di hadis yang daif Nabi mengatakan di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin yang kami muliakan bersyukur kita bahwa tidak Ramadan ini. Ramadan tahun depan bagaimana? Kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di ayat pertama yang kita bacakan bahwa apakah kamu merasa aman? Kami tidak akan menurunkan hujan batu, azab dari langit, sementara kamu di dunia telah berpesta pora dengan maksiat dan dosa-dosa. Kita telah melakukan banyak dosa dan maksiat. Manusia hari ini di muka bumi seperti memancing-mancing agar cepat datangnya azab persis seperti permintaan kaum-kaum celaka dulu kepada para nabi mereka. Jika kalian benar, segerakanlah azab itu turun untuk kami. Kan itu yang diminta oleh kaum-kaum yang celaka dulu. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkanlah untuk kami batu-batu yang datang dari langit. Kalau betul azab ini, segerakanlah azab itu datang. Umat manusia hari ini juga seperti itu. Nantang azab. Mana dia? Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Fartaqib. Fartaqib maka tunggulah. Inca, incarlah. Awasilah. Yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Akan datang hari di mana dari langit akan datang azab yang menyebabkan terjadinya dukhan yang sangat nyata. Dukhan yang seluruh manusia yang hidup di bumi akan terselimuti dan dibungkus oleh dukhan ini.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 Salah. Kisfan berarti terjemahannya di situ salah. Kisfan yang benar terjemahannya adalah bongkahan batu yang besar minas sama. Lihat kamus bahasa Arab. Jujur saja penterjemahnya di situ salah. Tidak ada bahasa Arab kisfan itu adalah artinya gumpalan awan. Ini salah. Yang benar adalah kisfan gumpalan batu yang besar datang dari la, dari langit atau meteor ya. Wa iyyarau kisfan minas sama'i saqita. Saqita artinya jatuh. Ini menambahkan makna kisfan adalah satu bongkahan atau bongkahan batu yang besar. Saya sudah menyebutkan tentang beda halsiban dengan kisfan. Halsiban adalah batu-batu kecil batu-batu kecil yang dibawa oleh badai atau yang datang dari langit. Sementara kisfan batu besar. Ayatnya kisfan atau hasibah. Kisfan. Wa iyyarau kisfan minas sama saqita. Di situ bagaimana terjemahannya? Yang di sana bagaimana? Pak Irwan? Khalas. Kita lanjutkan salah baru nanti awan itu bahasa Arabnya ada ayatnya sahabun sahab itu baru awan awan yang bergerak jadi penterjemahan di situ kita ralat dan dengan sangat berani kita meralatnya karena lughah Arabiah dan para ulama ahli tafsir menjelaskan makna kisfan adalah bongkahan besar yang datang dari la dari langit jatuh ke bumi. Ha? wa iyyarau dan jika mereka melihat kisfan minas sama satu bongkahan besar dari langit salqita jatuh yaqulu mereka akan berkata sahabun markum itu adalah awan yang bertindih-tindih sahabun adalah awan yang bertindih-tindih markum Bapak Ibu secara ilmiahnya dan Bapak Ibu juga seluruhnya sudah tahu kalau meteor jatuh masuk atmosfer bumi kita pergesekannya yang ekstrim menembus pertahanan lapisan bumi kita atmosfer menyebabkan dia terbakar betul ketika dia terbakar maka dia akan mengeluarkan asap yang sangat tebal sementara jumlahnya nanti tidak satu jumlahnya nanti akan banyak dan masing-masing dari yang besar-besar itu eh, bagian kulit permukaan meteor ini akan terbuka akan mengelupas dan mereka akan menghunjam membentuk serangan sendiri. Inilah dia hujan meteor. Ya. Dan masing-masingnya mengeluarkan asap yang tebal seperti gumpalan-gumpalan asap gunung Merapi ketika terjadi erupsi Gunung Merapi. Tebal sekali masing-masingnya. Lalu orang-orang di bumi mengatakan, "Lihat itu. Ada awan yang bergumpal-gumpal tebal." Kenapa mereka mengatakan awan? Karena hari baru saja mulai terang meluncurnya tadi meteor di belakangnya meninggalkan awan yang te tebal akibat dari terbakarnya meteor ini. Lalu mereka berkata, "Sahabun markum." Lihat, ada awan yang bergumpal-gumpal tebal di langit, bergerak. Padahal itu adalah asap yang ditimbulkan oleh meteor yang tadi terbakar menuju bumi. Tak lama kemudian terdengarlah dentuman besar di bumi. Saat terdengar dentuman besar itu, tugas kalian yang ada kata Nabi apa? Tugas kita yang ada masuk ke rumah. Masuklah kamu ke dalam rumah-rumah kamu, tutuplah rumah-rumah pintu-pintu yang ada, jendela-jendela yang ada, ventilasi-ventilasi yang ada. Kalau sekarang trennya dengan rumah kaca, maka lindungilah kaca itu dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan pelindungnya supaya tidak dijebolnya kaca tersebut oleh hembusan angin membawa debu dan badai yang kuat akibat ledakan tersebut. Kaum muslimin yang kami muliakan, Lanjut Firman Allah dalam surat Ad-Dukhan Sekarang buka surat Ad-Dukhan Surat Ad-Dukhan kembali ke surat 44 Ayat yang ke-16 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ad-Dukhan Surat yang ke-44 Ayat yang ke-16 Bismillahirrahmanirrahim Yawma nabtishul batshatal kubara Yawma inna muntaqimun yauma pada hari nabtishu al batashatal kubra mohon dibacakan terjemahannya ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras kami pasti memberi balasan na'am yauman nabtish dari batasha yabtishu nabtishu fi'il mudhari' fi'il mudhari' yufidul hadir wal mustaqbal fi'il mudhari itu fungsinya untuk hari ini sekarang dan yang akan datang ingatlah nanti kami akan hantam mereka al batshatal kubra dengan hantaman yang besar lihat Allah saja mengistilahkan hantaman meteor itu dengan al-batsyatul kubra. Al-batsyatul kubra yang punya kitab zikir akhir zaman, lihat halaman yang mesti Bapak baca nanti. Lihat di daftar isinya adalah halaman 205 255. Lihat keajaiban zikir dan doa saat terjadinya batsyatul kubra atau hantaman asteroid. Batsyatul kubra adalah hantaman asteroid. Yang punya kitab tolong dibuka dan uraiannya di dalam Pak merinci satu demi satu kejadian demi kejadian urut-urutan peristiwa. Yauma nabtishul batshatul kubra Ingatlah pada hari itu nanti kami akan hantam mereka dengan Batsyatul Kubra. Hantaman asteroid. Tentu saja ini ayatnya bukan zaman masa lalu. Kenapa bukan zaman masa lalu? Ini fiilnya fiil mudhari'. Ada hadis-hadis sahih yang mendukung bahwa nanti bumi akan mengalami kembali Batsyatul Kubra, hantaman besar dari langit. Akibat dari hantaman besar ini menimbulkan duhan. Dahsyatnya duhan itu, saking hebatnya duhan itu, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu, salah satu nama surat di dalam Al-Quran dengan surat ad duhan Dan ini menjadi tanda besar kiamat yang pertama. Inna muntaqimun di ayat surah Ad-Dukhan tadi. Inna muntaqimun sesungguhnya kami benar-benar membalas kejahatan orang-orang kafir di muka bumi ini dibalas oleh Allah tunai masalahnya kita yang enggak jahat kita yang beriman ikut terkena dampak enggak wajib cuma Allah maha pengasih Allah maha penyayang Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah orang-orang beriman yang baik-baik laki-laki dan orang beriman yang baik-baik wanita terkena dampaknya ya Rasul? Yes. Iya kata Nabi. Tapi setiap mereka terhitung itu penghapus seluruh dosa-dosa buat mereka dan mereka syahid. Yang meninggal langsung syah, syahid. Dosa-dosanya langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat orang kafir adalah inna muntaqimun kami pasti membalas inilah balasannya dukhon ini pak siksaan bagi orang kafir bapak pernah masuk open nggak nggak pernah kan Alhamdulillah masih waras <laughs> opennya diaktifin masuk ke dalam ya Allah ya Rabbi sementara dukhon itu seperti open plus. Plusnya apa? Debu dan asap. Tiba di mata memedihkan, gimana enggak? Debunya tebal dan itu panas. Buka mata akan rusak kornea mata kita. Mau tidak mau kita harus bernafas, maka asap dan debu itu akan terhirup. Subhanallah, ketika itu benar-benar yang masih hidup dari orang beriman, dia dibuat oleh Allah kebal Ketika orang lain kelapar kelapar kelapar di mana-mana, menderita seperti meregang nyawa seperti sakaratul maut, itu orang-orang kafir satu bumi ini. Dan orang-orang Islam yang fasik. Ahli-ahli maksiat dari umat Nabi ikut merasakan tersiksa seperti orang-orang kafir tersiksa. Tapi buat orang Islam sekaligus itu pembakar dosa selama dia tidak syirik. Kalau dia masih hidup, dia sangat tersiksa hidupnya. Orang-orang kafir satu bumi ini menderita inna muntaqimun. Enggak semenit dua menit kaum muslimin. Bukan satu dua jam. Bukan. Bukan sehari dua. Berapa hari? Arba'ina yauman. Arba'ina laylatan. Empat puluh hari. Empat puluh malam. Berat kaum muslimin. Berat. Wallahi demi Allah izat yang kita semuanya di genggaman tangan Allah Demi Allah Seluruh manusia di muka bumi termasuk saya, bapak ibu Wali-wali Allah siapapun adanya merasakan itu hanya saja Orang yang beriman yang diizinkan oleh Allah hidup karena dukhan ini Mereka terlindungi Maksimal yang dirasakan oleh orang beriman ketika matahari kembali nampak, bumi kembali terang, seperti demam dan flu saja. Artinya kita masih utuh. Sementara orang kafir nggak tanggung-tanggung, melepuh pak seluruh kulit mereka. Bahagian tertentu dari tubuh mereka meleleh. Dajjal itu dia keluar setelah duhan dalam kan udah jelek wajahnya, di mana bagian sininya meleleh, menutupi matanya sebelah kanan. Awalnya Dajjal yang ketemu oleh Tamim Ad-Dari masih utuh, kedua matanya masih oke, okay, masih normal, lah tapi nanti ketika dia keluar dia sudah rusak. sudah rusak wajahnya, udah jeber mulutnya, sudah jatuh kulitnya bagian atas menutupi mata kanannya dan bola matanya seperti mau keluar. Coba aja Bapak masukkan ayam. Ayam yang udah mati ke dalam open, Pak. Masukkan ayam udah mati ke dalam open yang baru mati. Silakan yang darahnya masih mengalir, baru aja mati, masukkan dalam open, Pak. Atau ikan, atau apa? Coba ikan masukkan ke dalam gorengan panas. Gorengan biji matanya seperti nongol mau keluar nggak? Tekanan yang dahsyat daripada panas itu menyebabkan biji mata ini mau keluar. Orang kafir rata-rata nanti menjadi jelek kaum muslimin habis dukhan itu. Miss miss what, yang gilis yang cantik setelah meteor jatuh, dukhan terjadi, kemudian mereka masih hidup jadi zombie-zombie berjalan jelek seluruhnya. hanya orang-orang beriman yang masih utuh bapak ngelihat istri bapak alhamdulillah masih mirip istriku sebelum kejadian bagaimana bentuknya setelah kejadian masih sama hanya flu saja lo dek meler ya sama mas juga meler kan setelah duhan. tapi orang kafir jangan kaget kalau bapak pernah melihat Lord of the Ring itu atau Hobbit, bagaimana pasukan penjahat itu seperti ok. Ok itu jelek semuanya, betul nggak? Rusak seluruhnya. Saya yakin kafir-kafir sana itu terinspirasi oleh hadis-hadis Nabi SAW mereka tahu dampak apa yang terjadi setelah hantaman asteroid ke buka bumi kalau ada yang hidup jelek bentuknya dan Rasul pun mengatakan maskhun akan terjadi nanti maskhun perubahan banyak bentuk orang berubah baik kaum muslimin kita lanjut lihat kitab zikir akhir zaman halaman 272 Zikir akhir zaman halaman 272. Yang belum punya kitab di belakang sana masih ada. Nanti silakan mendapatkan kedua kitab ini karena ini akan menjadi bedahan kita selama kita itikaf Allah taala. Lihat Ustadz Arifin Ilham nggak main-main. Allah Subhanahu wa taala iringkan beliau, giring beliau untuk membiasakan umat kembali menjemput energi zikir yang dahsyat. Lihat di halaman kitab. Di halaman 273-nya. Perhatikan yang sini sebelah sini. Perhatikan meski kelak harus merasakan bencana, kita-kita ini ya yang menimpa. Mereka yang beriman dan beramal soleh melazimi zikir dan doa. Melazimi zikir dan doa bukan tukang ngejek berzikir orang dia ngejek bukan itu tetapi dia ikut larut dalam zikir zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berzikir dengan benar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ayo sama-sama Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Kau muslimin zikir yang seperti ini dirutinkan Zikir-zikir yang menjadi pelindung Zikir-zikir yang membentengi Siapapun yang larut di dalamnya Hanyut dalam kenikmatannya Dan bergabung dan benar-benar menyatu dengannya Allah akan jadikan ini pelindung dan bentengnya Saya melihat Orang seperti Ustadz Nurdin Al-Indonesi Allah ilhamkan kepada beliau untuk membangkitkan energi Al-Quran Energi zikir dalam rehab hatinya saya perhatikan beliau mengajarkan ruqyah yang serius kepada umat. Karena kekuatan ruqyah di akhir zaman adalah salah satu di antara kekuatan zikir yang ada. Allah ilhamkan kepada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham agar menghidupkan zikir ini kepada umat. Agar apa? Hanya orang-orang yang berzikir nanti di akhir zaman yang akan selamat. Makanya kitab ini kita susun dengan nama Zikir Akhir Zaman karena ternyata kekuatan zikir menyelamatkan Nabi Yunus dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Ashabul Kahfi 309 tahun, 310 tahun di dalam gua, nggak makan, nggak minum, dalam kegelapan Allah selamatkan, Allah biarkan dia hidup dengan keutamaan zi, zikir. Dengan zikirlah Bunda Maryam dapat rezeki dari langit dan zikir ini di akhir zaman akan kembali eksis. Dengan zikir nanti Konstantinopel dikalahkan, bukan dengan perang, bukan dengan pedang. Subhanallah. Seperti kata Ustaz Arifin subuh tadi, dalam perang dianjurkan banyak apa? banyak zikir Allah akan tolong kita akan Allah akan lindungi kita dengan zikir dan puncak zikir adalah Al-Qur'an orang yang akrab membaca Al-Qur'an orang yang akrab menghafal Al-Qur'an niatkan menjadi ahli Qur'an adalah orang yang tertinggi zikirnya tidak ada zikir mengalahkan Al-Qur'an Al-Qur'an adalah az Al-Quran adalah zikra kaum muslimin maka akrablah dengan Al-Quran di akhir zaman ini Ajak seluruh anak-anak menjadi anak-anak Al-Quran. Ajak istri menjadi ahli Al-Quran. Agar kita menjadi ahlullah, ahlullah fil ardi. Keluarga Allah di muka bumi. Jangan jauh dari Al-Quran. Ketika orang-orang hari ini akrab dengan telepon HP gadget ini. Akrab di mana-mana dia pegang ini. Maka kita harus berbeda dengan mereka. Kita kemana-mana harus pegang ini ha. Sesekali buka ini nggak apa-apa. Saya ribuan SMS yang nggak sempat saya baca dan saya tidak tidak kisah itu. Saya gelisah kalau nggak baca ini, Pak. gelisahlah kita kalau enggak baca ini. Satu hari kita baca WA orang banyak, copy paste, WA copy paste. Ingat, ini Nabi juga mengisyaratkan di akhir zaman nanti umatku akan hanyut dengan musannah. Waktu mereka banyak, mereka habiskan bersama musannah. Sehingga para sahabat ada yang bertanya, Qalu wa mal musannah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu musannah? Apa kata, apa kata Rasulullah? Kitab, ketabahun nas bi aidihim fayatana kaluna fima bainahum wa yatrukuna kitab Allah. Musannah itu adalah tulisan yang ditulis-tulis oleh tangan manusia. Lalu beredarlah satu tulisan itu ke tangan orang lain, berpindah lagi ke tangan yang lain dan mereka sibuk membacanya. Wa yatrukuna kitab Allah dan mereka meninggalkan kesibukan membaca Allah Itu nanti akan terjadi menjelang kiamat. Sudah terjadi belum? Apa yang dimaksud itu? Benda macam inilah. Bukan tidak boleh kita punya HP, saya pun punya. Silakan tafadhal hanya saja jangan sampai kita yang mengalahkan mengalahkan baca Al-Qur'an dibandingkan dengan baca ini. Lah orang sekarang mau tidur bersama ini, bangun tidur masih merempak, matanya udah ngeliat-liat. Yang dicari dulu ini. Dalam kegelapan dia sibuk baca itu. Ya Karim, sudah tersingkirkan Al-Qur'an di akhir zaman ini. Ini adalah az Inilah zikra itu. Inilah az-zikr. Inilah dia puncak daripada zikir. Baru nanti zikir lisan yang kita hafal dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjut bacakan, lanjut baca. Melazimi zikir dan doa tetap lurus dan istiqomah. Tetaplah memiliki nilai tersendiri di sisi Allah, istiqomah. Meski mereka sama menderita akibat bencana dari langit, namun jika harus meninggal mereka seluruhnya di sisi Allah dihitung sebagai sebuah amal soleh dan mereka syahid syahid kalau jatuhnya di Jawa bersyukurlah bapak pak berarti bapak yang langsung pindah ke taman surga mau jangan berdoa jatuhkanlah di Jawa ya Allah jangan berdoa jangan minta yang jelek tapi mintakan akhir hayat kami dalam keadaan beriman ya Allah husnul Timah. minta seperti itu khair insyaallah tahu kaum muslimin yang kami muliakan lanjut nah urut-urutan kejadian akibat Batsyatul Kubra ini halaman 278 dari kitab zikir akhir zaman ini ada 1, 2, 3, 4, 5 biar Bapak tahu kalau Bapak menjelaskan ke orang enak Pak dan ini adalah menurut Deskripsi imajinatif para pakar, para ahli astronomi saat jatuhnya asteroid, hantaman meteor ke bumi, urut-urutannya yang terjadi apa? Lihat ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Alhamdulillah ya setelah ini Bapak nggak mengandalkan apa yang saya sampaikan saja. Soalnya ingatan kita ini sering berkhianat, sering lupa. Ini sudah tercatat di sini. Oh, urutan yang pertama, pertama terjadinya begini, urutan kedua yang akan menimpa adalah begini, ketiga begini, keempat begini, kelima begini dalam di tengah-tengah urutan itu apa yang harus kita kerjakan langsung diberikan kepada kita gambarannya seperti apa dan selama 40 hari 40 malam itu wahai kaum muslimin tugas kita meniru zikirnya Nabi Yunus dalam perut ikan silahkan baca La ilaha illallah سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت Subhanaka inni kuntu minal zalimin Dalam kegelapan malam yang sangat pekat Diselimuti oleh duhan Panas Bacaannya ini La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin baca enggak putus-putus perkirakan saja waktu sholat kira-kira ini udah isya nih berhenti tayamum sholatlah di situ selesai zikir standar sunnah sholat sunnah di situ bagaimana BAB bagaimana kencing jangan tanya ke saya urus sendiri pokoknya selesai lanjutkan zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hadis ini digaransi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan dibuka kembali kitabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan kepada kita mau selamat baca zikirnya Yunus. Tidak ada satu orang pun yang dapat bencana atau musibah baik dari langit atau dari bumi bencananya. Lalu dia baca ini berulang-ulang berulang-ulang ulang illa da'bihi yufraju anhu. Jika ia berdoa dengan doanya Yunus, jika ia berzikir dengan zikirnya Yunus, yufraju anhu. Pasti Allah akan selamatkan dia. Allah akan bebaskan dia. Allah akan lindungi dia. Jadi ini bacaannya. Yang saya sedihkan itu kaum muslimin, banyak keluarga kita yang nggak tahu ini. Banyak umat Islam di Indonesia yang nggak ngerti kalau ini yang harus mereka buat. Ketika itu terjadi, Pak Ustadz kami sudah berusaha memberikan pemahaman tapi mereka nggak mau nerima gimana tuh Pak Ustadz ya udah takdirnya namanya tuh kita udah nyampein Allah jangan terlalu inilah lama lagi tuh kiamat nggak boleh kita yakin kiamat itu ada tapi nggak boleh kita yakin itu waktunya sudah dekat begitu bantahan mereka Kalas. yang mau percaya saja sajadah faman syaa falyu'min waman syaa falyakfur yang mau percaya percaya yang enggak ya sudah Nabi Yunus buat kapal di atas gunung diketawain orang yang percaya memang yang udah percaya juga yang nggak mau percaya halas nanti tenggelam seluruhnya kena iya iya benar kata Ustaz Zulkifli Muhammad Ali nyesel aku dulu nggak percaya ya sudah terlambat mau percaya nyesel tuh biasanya terakhir selalu belum pernah orang nyesel tuh dari awal aku nyesel nyesel ngapain nanti kalau aku amalkan yang terjadi begini kan kamu belum amalkan belum jadi kamu nyeselnya sekarang iya nggak pernah terjadi itu pak nyesel itu selalu terakhir Nanti orang di, di akhirat nanti di padang mahsyar pada nyesal semua. Semua orang yang udah pernah ninggal dunia, udah pernah ninggal dunia. Ya, nyesal. Allah ceritakan penyesalan mereka dalam Al-Qur'an. Seluruh mereka minta balik lagi walaupun hanya satu jam. Aku ingin sedekahkan semua pencarianku dalam hidup ya Allah. Mereka tahu dahsyatnya dampak sedekah. Hebatnya dampak sedekah. Sementara umur mereka telah banyak dihabiskan untuk mengumpulkan dunia dan harta fulus ternyata nggak kebawa yang kebawa hanya yang sempat disedekahkan yang tinggal digarap oleh orang yang tinggal bini kita jadi janda janda kawin dengan laki-laki lain mereka yang menikmati yang susah kita yang dihisap kita yang nikmati dia sakit nggak sakit istri kita dinikah orang lain pencarian kita udah lebih nih kita dinikmatinya pencarian kita dia nikmati masya Allah jadi kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat Kalian tahu mana yang harta kalian dan mana yang bukan harta kalian? Mana yang lebih kalian sukai? Harta milik pribadi kalian atau harta milik orang lain? Apa kata para sahabat? Sudah pasti harta kami yang lebih kami cintai. Ngapain juga mencintai harta orang lain? Kata Rasul, maluka maqaddamta wa malu ghairika ma'akharta. Yang hartamu adalah yang engkau kirimkan ke Allah. Itu baru hartamu. Wa malu ghairika Adapun harta yang milik selain engkau, harta apa yang kau tinggalkan untuk orang yang tinggal, itu baru harta orang lain. Yang dihisap kita, yang nikmati orang lain, kan gak adil kan? Makanya banyak sekarang ini orang-orang, baik bapak-bapak, ibu-ibu, habis-habisan dia, ternyata nyari untuk orang lain. Maaf, maaf, ini, ini namanya bodoh. Yang pinter itu kayak Bunda Khadijah tuh. Itu pinter. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu pintar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini baru pintar, mereka nyari untuk dibawa ke akhirat. Kebanyakan orang nyari untuk ditinggal di dunia, dinikmati orang lain, yang dihitung dia, yang dihisap dia. Ya Karim, taib kaum muslimin yang kami muliakan. Kita lanjutkan. Jadi ini yang harus kita buat ketika dukhon itu terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas membacakan hadis dari Nabi tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al Hakim tetapi dinyatakan sahih oleh Syekh Alban. Ala ukhbirkum bi syai' ma nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balaya dunya thumma da'a bihi yufraju anhu qalu bala qala du'a'u dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tayyib ibarat Allah hamba-hamba Allah yang kami muliakan lalu kita buka kitab besar kita lihat kitab besar kita tentang dukhan syukur kita diberi oleh Allah Rasul yang menjelaskan segala sesuatu Alhamdulillah lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman tentang deskripsi imajinatif ya sesuai pernyataan beliau itu menurut skripsi imajinatif para pakar dan para astronom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan berikut ini lihat halaman 608 dia halaman 608 semoga bapak-bapak bisa melihat di baris yang bawah empat baris terakhir orang hari ini Pak yang paling takut yang paling takut terhadap jatuhnya benda langit ini dan paling sering mengamatinya mereka adalah pakar para astronom ya setiap saat adalah mereka para astronom itu karena mereka melihat sendiri indikasi dan bukti yang mengukuhkan terjadinya peristiwa ini selanjutnya kaum muslimin hadis-hadis dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala taib nah di sini pada halaman 611. Paling bawah kita fokus di 612. Lihat ada hadisnya di sini. Tolong dibuka hadisnya. Asar yang diriwayatkan dari Husain bin Ali dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu dia berkata, "Idza ra'aitum alamah fis sama." Tolong bacakan terjemahnya. Idza ra'aitum alamatan fis sama narun 'azimatun min qibalil masyriq. Ini dalil bahwa meteor itu nanti jatuhnya di sebelah timur. Ya. Terus tatlu'u layaliya fa'indaha farajan nas wa hiya qaddamul mahdiyya alaihi salam. Bacakan terjemahnya. Halaman 612. Asar ini dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ini ini halaman pertama di bagian sini. Ya. Ya, apabila kalian apabila kalian melihat tanda di langit api besar dari arah timur. Api besar yang dimaksud itu bukan api dari bumi. Yang dimaksud adalah mete meteor yang seperti tiang yang panas membara. Dia mengelilingi bumi. Subhanallah, ini asiknya, Pak. Dia sempat mengelilingi bumi Kayak keliling-keliling seperti UFO yang mengelilingi. Berapa hari, Pak? Terus hadisnya. Muncul selama beberapa malam. Maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang karena itu adalah kedatangan al-mahdi. Maksudnya kaum muslimin Orang-orang mulai sembunyi, khususnya orang Amerika, orang Rusia, orang Australia yang udah punya bunker mulai sembunyi itu. Mulai masuk ke dalam Bangker-bangker yang sudah mereka siapkan mulai sembunyi. Fafarajan nas. Adapun orang-orang beriman ada perintah khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan, ini kan dalam hadis dikatakan itu adalah persiapan kedatangan Al-Mah Al-Mahdi karena setelah hantaman itu Al-Mahdi keluar. Jadi kalau ada yang bertanya, mana dalilnya Al-Mahdi keluar sementara itu terjadi setelah dukhon, setelah hantaman meteor. Ini salah satunya. Itu menandakan Al-Mahdi akan keluar. Al-Mahdi hanya keluar ketika teknologi sudah tidak ada. Taib. Selanjutnya di bawah dari Muhammad bin Ali bin Talha, uh, eh, Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Jika ra'aitum naran al masyriqi thalathata ayyamin aw sab'ah fatawaqqa'u faraja ali Muhammad. Artinya apabila kalian melihat api dari arah timur selama tiga hari atau tujuh hari maka jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad. Maksudnya, siap-siaplah kalian bergabung dengan keluarga Nabi Muhammad yang muncul dia adalah Al-Mahdi. Kalau udah nampak macam itu bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah bahwa menandakan Al-Mahdi tak lama lagi. Baiknya kalau ada fulus, kalau ada fulus ya, udah nampak tiang langit itu mengelilingi bumi atau meteor itu, ini unik ya. Maka ada perintah Nabi yang lain, kalau nggak bisa pergi ke Mekah ke Madinah untuk siap-siap berbaikan ah, nggak bisa yang ada di yang ada di negerinya masing-masing bersiap-siaplah melakukan hal berikut bacakan hadis berikutnya dari Kaab dia mengatakan halaman 613 dari Kaab dia mengatakan dan sebuah bintang yang dilemparkan ayo Pak yeah. dan sebuah tinta yang dilemparkan menerangi sebagaimana meneranginya bulan. Kemudian bintang itu menggulung dirinya sebagaimana menggulungnya ular. Subhanallah kaum muslimin. Jadi ini kan meteor. Ini di belakangnya ada semacam ekor yang seperti tiang. Kayak senter hidup gitu dan dia akan eh, akan bergulung seperti bergulungnya ular. Di langit satu bumi bisa melihat ini menandakan bukan meteor biasa nih udah utusan Allah ini terus kemudian bintang itu menggulung dirinya sebagaimana menggulung bulan sehingga kedua ujungnya hampir bertemu ya dan binatang yang dilemparkan dengannya bintang ya, bintang yang dilemparkan dengannya menjadi panah yang menukik dari langit nah boom menghantam bumi ya terus diiringi dengan suara yang keras hingga jatuh di wilayah timur. Malapetaka besar manusia karenanya. Nah, jelas? Jelas? Seperti itu Pak. Jadi orang di bumi, khususnya orang beriman yang sempat dengarkan pengajian ini, yang sempat membaca hadis-hadis ini, yang sempat membaca kitab, yang sempat mentelaah akhir zaman, yang beriman tentang bahwa kita sudah di akhir zaman, insya Allah dia akan waspada. Oh, itu dia. Apa yang harus segera dibuat? Nah, alhamdulillah, persiapan harus segera dibuat adalah perhatikan Kulum faman adraka dzalika falyu'id li ahli ta'ama sanah. Halaman 612. Dari Kathir bin Murrah al-Hadrami dia berkata, tanda bencana pada bulan Ramadan. Silakan. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Pernah saya katakan pada Bapak Ibu, setelah terjadinya uh, apa keringnya Sungai Ofrat, terjadilah perang besar memperebutkan Gunung Emas. Seperti mana George Walker Bush telah memastikan di Irak ada terdapat kandungan emas yang sangat besar dan Amerika akan amankan emas ini dari siapapun katanya sebagai polisi dunia ini yang menyebabkan terjadi perang besar-besaran nanti di Timur Tengah dan perang antara Timur dan Barat Rasul mengatakan sebaiknya umatku jangan terlibat dalam perang perebutan emas itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu kaum muslimin terjadilah keributan dalam keluarga kerajaan Arab Saudi keributan ini hadisnya terjadi keributan di bulan Ramadannya jatuh itu ini hadisnya. Lanjut bacakan kembali. Jika kamu mendapatinya, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Kalau udah nampak itu bintang atau meteor di langit atau isyarat seperti itu di langit, kamu yang ada di bumi persiapkan makanan sebanyak yang bisa. Bukan nasi goreng, Pak. Kalau beras itu nggak tahan lama, dia cepat berulat. Kurma, kurma, tapi nanti nggak sekarang. Beli nanti freezer besar, <laughs> beli kurma banyak-banyak, langsung disimpan. Karena ada juga salah seorang pemerhati dan serius memperhatikan akhir zaman. Dia siapkan satu gudang loh pak. Dan di khusus di gudang itu di stoknya terus kurma, banyak. Lalu ternyata belum datang. Dibongkar kembali, datangkan yang baru. Itu bukan kerjaan. Tugasnya nanti setelah nampak di langit tanda seperti itu nah, itu baru kita disuruh untuk mempersiapkan Alhamdulillah kejadiannya bulan apa? bulan Ramadan tahukah Bapak Ibu subhanallah Allah Akbar ternyata kurma di Timur Tengah dan kurma-kurma hari ini banyak berbuahnya di bulan Ramadan kayak Allah persiapkan nah kita yang ngerti beli banyak-banyak Pak habisin kurma-kurma yang ada di Tanah Abang tuh habisin kurma yang ada di kota sekarang kan toke-toke kurma ternyata orang Cina <laughs> Pak. Masya Allah mereka kayak ngerti aja. Ke kota Pak, di kota itu pusat jual kurma itu di Indonesia itu di kota. Saya pernah datang ke situ. Lanjut hadis di bawahnya. Kita baca hadis bawahnya dan ini afan nih kaum muslimin saya minta maaf pada Bapak Ibu semua. Saya nanti zuhur ngisi di Pertamina pusat. Jadi mungkin setelah kita bacakan hadis ini tanya jawab sebentar habis itu saya minta izin ya. Insyaallah silakan. Lanjut yang di bawahnya Khalid bin Ma'dan dia berkata Sesungguhnya akan nampak Anda ber, Anda berbentuk tonggak dari api. Naam, akan nampak di langit tanda berbentuk tonggak atau tiang minar dari api. Terus Terbit dari arah timur. Terbit dari arah timur. Kalau Nabi waktu itu di Madinah, timurnya di mana? Semua yang timur lah, termasuk India, termasuk Cina, termasuk Jepang, termasuk Indonesia, ya. Terbitnya dari sana. Terus semua penduduk bumi melihatnya. Siapa saja Seluruh penduduk bumi melihat. Ya, terus Siapa saja yang mendapati itu, maka hendaklah ia mempersiapkan untuk keluarganya makanan selama ini yang dibuat Amerika sekarang. Subhanallah. Amerika mempersiapkan makanan di setiap bunker mereka untuk 500 ribu orang yang mampu dimuat oleh satu bunker makanan stok makanan yang mampu bertahan selama satu tahun kayaknya mereka ngamalkan ya hadis mereka nyiapkan betul mereka amalkan ya hadis maka makanan TNI itu kan cukup lama bisa bertahan kan lama bertahan seperti apa yang dipres tuh kemudian dimasukkan ke dalam kotak khusus yang bisa dibawa berbulan-bulan Masya Allah Pak mereka telah menyiapkan ini kaum muslimin Singapura juga mempersiapkan makanan yang mampu bertahan untuk selama satu tahun buat manusia sekian ratus ribu hadisnya jelas dari Nabi sekali lagi kalau ada yang mengatakan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali sepertinya mimpi Enggak mimpi Pak petunjuk yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat generasi salaf dulu sangat jelas sekarang prinsip kita kembali pada awal aja dah. Yang mau percaya percayalah, yang nggak percaya terserahlah. Yang percaya dia yang akan mempersiapkan diri, yang tidak percaya maka dia akan sengsara ketika itu betul-betul terjadi. Toh nggak ada salahnya kan? Kalau bapak persiapkan makanan umpamanya kurma, belum terjadi, bapak bisa makan, bisa sedekahkan pada orang-orang kan bulan Ramadan, ya. Dan ini udah pasti, ada nampak di langit, udah keliling-keliling, Pak ngasih tahu kita, siap-siap, siap-siap. Saat itu Pak yang mau hijrah kalau sudah ada perkampungan muslim kita yang kami anjurkan setiap provinsi harusnya punya perkampungan muslim kenapa setelah dukhon ini orang-orang akan brutal orang akan melakukan satu di antara dua perbuatan putus asa dalam hidup bunuh diri atau menjadi brutal membunuh kesana kemari demi mempertahankan hidup karena makanan jadi langka Nah saat itu kita perlu komunitas yang sama-sama beriman di mana saling jaga menjaga. Laki-lakinya pasang badan pegang senjata manual, ya siapapun perampok yang datang hadapi bersama-sama itu gunanya ada komunitas akhir zaman setiap provinsi harus ada harusnya setiap gubernur memikirkan ini harus ada satu seratus atau dua ratus hektar tanah yang di situ disiapkan segala fasilitas hidup untuk menghadapi hari-hari akhir zaman Berulang-ulang saya sampaikan kepada beliau Pak Subarkah Saya berharap saya sampaikan nanti kepada Ustaz Arifin dan lain-lainnya Agar ini dipersiapkan serius Kalaupun belum terjadi, nggak ada salahnya kita mempersiapkan perkampungan mus muslim, orang-orang beriman di dalamnya. Ada masjidnya, ada Islamic centernya, ada pasar Islamnya, ada pokoknya jalan semuanya. Kalau itu terjadi, kita udah siap semuanya. Dan rumahnya bukan lagi gandalkan listrik. Dipersiapkan juga apa-apa yang berkaitan dengan listrik tidak ada. Sumurnya bukan lagi dari air keran, tapi betul-betul sumur yang digali kembali standby Ya, ini adalah persiapan-persiapan dan juga harus punya kuda. Satu rumah itu ibaratnya kalau kita sekarang punya motor, punya mobil, kita siapkan kuda. Destinasi hijrah akhir zaman di setiap provinsi harus ada. Kami dengan segala keterbatasan di Sumatera Barat berusaha menyiapkannya. Di sini dengan kesiapan kaum muslimin yang juga tidak tanggung-tanggung kemampuan, persiapkan. Berlomba-lomba jual kaplingan, tapi diseleksi siapa-siapa yang berhak untuk tinggal di sana kalau Amerika buat untuk di dalam bunker bawah tanah, kalau kita siapkan di atas permukaan tanah. Ya. Kalau jatuh meteor di kita ya terserah. Allah yang sudah mengatur. Mudah-mudahan jatuhnya pas di atas bunker. Sudah selesai kaum muslimin. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan tentang dukhon dianggap selesai. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya dalam 10 menit ini untuk akhi kami tolong dimatikan dan dilipat barang-barangnya segera kita bawa kita langsung jalan uh, silakan ada pertanyaan dalam 10 menit insyaallah tafadhol ada uraian tentang dukhon lainnya di kitab yang belum sempat saya uraikan besok pertemuan kita membedah tentang masalah dajjal insyaallah ya tentang masalah dajjal secara rinci yang belum tahu dajjal itu apa siapa bagaimana tafadhol Jangan pernah putus. Pengajian ini jangan pernah putus karena dampaknya kalau putus dia apatis menghadapi hidup. Dia akan melihat hidup ini dengan putus asa, lemes pak, udah kayak nggak betulang dagingnya. Pulang-pulang ke, rumah doloyo aja, mas kok gitu jalannya mas udah mau kiamat deh. Jangan, saya harap ini selesaikan sampai habis, ya sampai habis, supaya bapak tahu ternyata pengetahuan kita ini akan menimbulkan energi tersimpan di dalam dada kita masing-masing. Setiap kita akan bertekad, bertekad untuk memanfaatkan sisa hidup ini sebaik-baiknya dan menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang yang terbaik. Saya bersyukur punya media ini. Alhamdulillah, ini banyak beritahukan banyak hal kepada manusia. Selama ini Allah Subhanahu wa taala belum izinkan. Sekarang kita sudah mulai bergerak. Ceramah saya sudah banyak di YouTube sekarang, silakan nikmati kaum muslimin yang kami muliakan mudah-mudahan ke depan kami lebih bisa fokus membedah satu kitab ini utuh dengan melalui media kita yang ada ya jadi bapak-bapak kalau nggak ketemu dengan Ustaz Kifli Muhammad Ali minimal bertemulah dengan YouTube kami ceramah tentang kitab ini ensiklopedia akhir zaman sedikit demi sedikit kejadian akhir zaman kita uraikan dengan rinci dan agar kita tahu apa apa berikutnya apa berikutnya apa berikutnya demikian saja kita tutup dulu secara formal.